Kita dimudahkan untuk menghadiri majelis di antara majelis ilmi, majelis-majelis ilmu, dimudahkan untuk kita memanfaatkan waktu untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan amalan-amalan kita semuanya ini mubarakan, dibarokahi, diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, azwajuh, istri-istri beliau, para sahabatnya, para tabiin wa tabi'ut tabiin. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit mengingatkan sebuah faedah yang sangat bermanfaat dalam terbiah di dalam pendidikan. Yang ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pentingnya uslub al-qasas atau al-qissah. Pentingnya ya metode kisah menyampaikan kisah, menyampaikan cerita ya di dalam tarbiyah. Dan uslub ini yang namanya kisah itu ya secara tabiat bukan hanya disukai oleh anak-anak kecil. Bahkan orang-orang tua pun suka dengan kisah. Nah, tentu kalau pembicaraan kita adalah tarbiyah, dakwah ilallah, kisah-kisah yang dimaksud adalah kisah-kisah yang nafiah, kisah-kisah yang bermanfaat. Nah, bukan sekedar cerita, bukan sekedar kisah, apalagi kisah-kisah yang mengandung kedustaan, ya, novel-novel, cerita-cerita buatan, omong kosong dan seterusnya. Bukan itu tentunya yang dimaksud. Tetapi kisah-kisah yang ya berfaedah dan tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kisah-kisah yang berfaedah dan kisah-kisah yang tidak ada sama sekali kedustaan di dalamnya, tidak ada sama sekali kebatilan di dalamnya adalah qasasul Quran was sunnah. Kisah-kisah Al-Quranul Karim dan juga kisah-kisah di dalam apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini bab yang sangat penting wa muslimin rahimani wa rahimakumullah di dalam tarbiyah. Masing-masing kita mungkin punya pengalaman atau apa namanya memori yang selalu kita ingat di masa kecil kita. Bagaimana cerita-cerita yang dikisahkan oleh ayah kita, ibu kita itu membekas dalam nah, benak kita. Nah, terlepas dari kisah itu benar atau tidak. Karena banyak kisah-kisah yang mungkin ya dusta bahkan khurafat. Ya. Nah, kalau di Indonesia setiap gunung mungkin ada ceritanya. Ya. Kok sampai ada gunung ini, gunung itu. Ceritanya macam-macam. Ya. Hurafat. Ya. Sampai gerhana matahari ada ceritanya juga kan. Dusta. Kenapa Pak Arin? Ya? Gerhana matahari itu. Ada buto. Iya, jadi ada raksasa itu yang berkepala saja, tidak punya badan. Nyaplok, makan apa namanya, matahari. Karena tidak punya perut ya, begitu keluar dari gulu, leher ya sudah, keluar lagi. Ini cerita-cerita dusta, khurafat dan merusak akidah. Pun cerita-cerita yang seperti ini ya membekas pada ya benak-benak kita karena kita mendengar cerita itu. Walhamdulillah ketika seorang anak diselamatkan dari kisah-kisah tadi sehingga bersih pikirannya. Ya, dari hurufat, dari kisah-kisah yang batilah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah karena secara tabiat manusia itu memang suka dengan kisah, maka kisah itu jelas memberikan manfaat apalagi ya jelas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kita dapatkan ya Allah menyebutkan kosos, kisah-kisah. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa Ini perkara yang mungkin perlu kita ingatkan ya pada majelis ini. Di antara faedahnya agar orang tua memiliki semangat untuk ya belajar seorang guru, seorang mudaris, seorang ustadz juga belajar membaca qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quranul Karim, kisah-kisah hadis Nabi Ali Shallallahu Wasallam sebagai bekal untuk mendidik, sebagai bekal untuk mentarbiah ya, anak-anaknya, mentarbiah anak-anak kaum muslimin. Nah, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud. Ayat yang ke-120. Naam. Wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusul. Ma nusabbitu bihi fuadak. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah ya menceritakan kepada engkau dan semuanya nakusu alaika kami kisahkan kepadamu wahai Nabi. Jadi Allah mengisahkan kepada Nabi min amba'ir rusul dari berita-berita rasul yang telah lalu. Dikisahkan Nabi Adam alaihi salatu wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dikisahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ya, bahkan Kisah yang sangat-sangat banyak dan berulang-ulang dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa. Diulang-ulang dalam banyak surah min Al-Quran. Ya. Dikisahkan kisah Nabi Yusuf alaih salatu wasallam bahkan dalam satu surat penuh. Kisah Nabi Yusuf alaih salatu wasallam mundu sigarih Sejak kecilnya beliau. Wa indah syababih dan ketika beliau muda sampai naam kisah yang panjang disebutkan dalam satu surah. Semua itu kata Allah Jalla wa ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Apa faedah Allah mengisahkan berita-berita tentang rasul itu di antara faedahnya manusabbitu bihi fuadak untuk mengokohkan ya hatimu wahai nabi. Jadi kisah itu memiliki faedah yang besar dalam kokohnya hati, dalam kuatnya iman. Ya. Dengan syarat kisah tadi adalah kisah-kisah yang nafiah. Qasasul Quran wa sunnah. Nah, ini salah satu ayat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang menunjukkan <clears throat> bahwasanya min asalibid da'wati di antara uslub dakwah ya uslub tarbiyah adalah qasas kisah nah Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sehingga sekali lagi merupakan hal yang sangat penting ya hal yang sangat patut untuk kita perhatikan adalah bab ini Jangan sampai pada saat kita kumpul dengan anak-anak di tolong ceritain kisah. Wah, kisah apa ya namanya? Ingin mereka mendengarkan kisah. Kita sampaikan kisah ya qasasul Quran wa qasasus sunnah. Nah, sehingga memberikan faedah kepada anak-anak kita. Memberikan faedah kepada kaum muslimin, memberikan faedah kepada ummah. Wabillahi taufiq. Masyurul muslimin rahiman rahimakumullah dan pada kesempatan ini kita akan menyebutkan misal min amsilati qasasil hadis. Salah satu misal dari kisah-kisah yang disebutkan dalam hadis yang kita yakin ya semua yang diucapkan oleh Nabi itu mesti mengandung faedah pasti tidak mungkin tidak karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan-ucapan Nabi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wasalam berbicara dari hawa nafsu beliau. Jadi yang beliau ucapkan, yang beliau ceritakan, yang beliau khabarkan itu bukan dari hawa nafsu beliau. Tetapi yang beliau ucapkan itu tidak lain adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan yang namanya wahyu dari Allah mesti fihi faedah. Mesti ada faedah. Nah. Jangan sampai seperti ucapan sebagian orang. Dan ini terucap. Terucap subhanallah. Sebagian orang ada yang mengatakan ya ada sebagian hadis Nabi yang dikomentari oleh mereka ya apa faedah ini diucapkan oleh Nabi apa faedahnya kemudian mendoifkan hadis tadi dengan alasan ini ucapan tidak ada faedah padahal itu jelas-jelas sahih ucapan siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti contoh di antara yang dikomentari oleh orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, ya, ucapan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, ya Aba Umair, ma faala nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung pipitmu? Sebagian orang yang berpenyakit mengatakan, ada apa ini? Ucapan kayak gini diriwayatkan. Apa faedahnya? Padahal hadis ini disebutkan dalam sahih apa? Bukhari. Di antara yang meriwayatkan adalah Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Ya. Subhanallah ada yang mengatakan demikian. Apa faedah ini ucapan? Kenapa diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah? Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Jangan sampai terbawa pada ucapan orang-orang ini. Iya ya, apa faedahnya ya? Orang yang beriman, ya, kalau ada bisikan-bisikan seperti itu mesti langsung dia tolak. Setiap ucapan Nabi mesti ada faedah. Setiap ucapan Nabi mesti mengandung manfaat. Nabi tidak pernah berbicara dari hawa nafsu beliau, tetapi yang beliau ucapkan adalah wahyu yang apa? diwahyukan. Maka Imam atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di dalam Fathul Bari ketika menyebutkan hadis ini ya Aba Umair ma fa'ala nughair beliau berpanjang lebar menyebutkan faedah-faedah hadis ini. Disebutkan banyak sekali faedah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Bisa dilihat pada Fathul Bari. Sebagai bantahan pada orang-orang yang mengatakan ada ucapan Nabi yang tidak ada faedah atau kurang berfaedah. A'udzubillah. Nah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Bahkan hadis inilah yang membuat Imam Syafi'i tidak tidur malam. Hadis inilah yang menjadikan Imam Syafi'i tidak tidur malam ketika ya berkunjung ke tempat Imam Ahmad bin Hambal. Disebutkan kisah bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ya ziarah berkunjung ke tempat murid beliau Imam Ahmad. Tapi di malam itu ya di antara kisahnya beliau masuk kamar. Masuk kamar tidur malam seperti itu. Kemudian di depan pintu kamar ditaruh seperti baskom berisi air, maksudnya barangkali Imam Syafi'i bangun malam untuk berwudu ya, untuk sholat malam karena namanya imam mesti orang alim sholat malam mesti disiapkan anaknya Imam Ahmad ya menunggu menanti oh, ternyata Imam Syafi'i tidak keluar ya. oh, kesimpulannya tidur berarti Imam Syafi'i anehnya lagi begitu keluar dari kamar langsung pergi sholat subuh lah ini tidak wudhu ini jadi muncul pertanyaan-pertanyaan ada apa ini Imam Syafi'i masuk kamar bangun-bangun keluar tanpa menyentuh air Ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad yang bertanya. Ya karena anaknya bertanya, kok seperti ini wahai ayahku? Imam Ahmad hanya tersenyum saja, mesti gurunya punya jawaban. Ditanya Imam Syafi'i, apa kata Syafi'i rahimahullah? Saya ya tidak berwudu karena saya belum batal dari sholat isya. Jadi malam tidak tidur ternyata beliau. Ya, sampai subuh. Jadi beliau masih menggunakan air wudhu apa salat isya dan itu boleh. Dan beliau mengatakan dan saya tidak tidur semalaman karena saya ya mengambil 100 faedah dalam sebagian riwayat disebutkan 1000 faedah dari hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nuhair. Dan memang faedahnya banyak sekali. Dengan dikumpulkan riwayat-riwayat yang ada banyak sekali faedahnya. Di antara faedahnya ma'asyiral muslimin, nah rahiman rahimakumullah, ya. Kasih sayang Rasul kepada anak kecil. Ini soal salah satu contohnya. Karena beliau sedang berjalan, kemudian ada anak menangis. Beliau dekati anak itu. Ternyata menangis, ya, menangisi burung kecilnya yang sedang yang sudah mati. Nah, di situ Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya menghibur. Ini faedah besar yang seperti ini. Contoh toladan bagi kita. Bukan anaknya Rasul Ali salatu wasallam, anaknya orang lain, namun perhatian yang sangat besar, kasih sayang seorang Rasul kepada umatnya, kepada anak kecil terlebih. Kemudian juga diantara faedahnya adalah ya bagaimana seorang berbicara dengan anak kecil, yakni yulatifuhu, ucapan-ucapan yang lembut. Ini ucapan menunjukkan kelembutan beliau dalam berbicara dengan anak kecil. Juga bolehnya memberikan kunyah kepada anak kecil walaupun masih kecil, tidak masalah dikasih kunyah. Ini anak ini, belum balik. Dia panggil Abu Umair. Berarti ya anak kecil bisa diberi apa? Kunyah, boleh. Ada faedah lain yang keempat. Orang tidak punya anak, boleh tidak dikasih kunyah? Boleh juga. Ini jelas tidak punya anak ini. Masih kecil. Tidak punya anak pun boleh diberi apa? Kunyah. Aisyah, ya, beliau tidak punya putra. Istri Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin. Tapi terkenal dengan Ummi Abdillah. Terkenalnya Ummu Abdillah Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Asyahid kembali kepada pembahasan ya. Setiap ucapan Nabi itu mesti mendatangkan manfaat atau mengandung manfaat yang besar dan tidak boleh seorang berpikiran bahwasanya ada ucapan Nabi yang tidak ada faedahnya. Hati-hati. Ini kalimat bahaya mengganggu keimanannya, merusak keimanannya. Bahkan mungkin seorang bisa kufur kalau sampai mengatakan ucapan Nabi ada yang tidak ada faedahnya. Karena Allah mengatakan bahwasanya ucapan Nabi itu ya tidak dari hawa nafsunya. Allah mengatakan ucapan Nabi tidak dari hawa nafsunya, Berarti apa? Ada faedah. Wahyu yang Allah wahyukan. Kemudian kamu katakan ada ucapan Nabi yang tidak ada faedahnya. Ya, muskilah ini masalah. Ini. Termasuk juga kisah-kisah yang disebutkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib nadkur misalan li kisati Rasul alaihi salatu wassalam. Kita sebutkan contoh kisah Nabi alaihi salatu wassalam yang sebutkan dalam hadis. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq Qala akhbarana Abdus Samad qala haddatsana Abdurrahman bin Abdullah ibn Dinar sami'tu Abi an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi wasallam Nabi bersabda berkisah anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara minal atas. فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة Nabi mengatakan anna rajulan ada seorang laki-laki ra'a kalban melihat seekor anjing yakulu sara sedang menjilat tanah minal atos. Kenapa dia menjilat tanah? Karena kehausan ini anjing. Fa'akhadar rajulu khuffahu, maka dia ambil khufnya, sepatu kulitnya. Yagrifulahu, dia ambil air dengan sepatunya itu. Nanti akan disebutkan kisah. Ya, kelengkapan kisah ini dia masuk ke dalam apa? Sumur. Yang jelas dia mengambil air dengan apa? Khuffahu dengan sepatunya ya yaghrifu lahu bihi hatta arwah dikasih minum dengan air pada sepatunya sampai hilang dahaga atau hausnya itu hilang tampak anjing ini puas dengan air minum itu syakarallahu lah maka Allah mensyukuri laki-laki ini adkhalahul jannah dan Allah masukkan dia ke dalam jannah nah fi riwayah disebutkan dalam riwayat yang lain masih dalam Sahihul Bukhari lebih lengkap kisahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Nabi Ali salatu wasallam bersabda, "Baina rajulun yamshi" Ketika ada seorang laki-laki berjalan, orang ini sedang berjalan sendiri berarti. Yamshi. Fastadda alaihi al-atashu. Dia merasakan haus yang sangat. Yani pemuda ini merasakan haus. Ya. Fanazala bi'ran, maka dia pun menuruni bi'ran, sumur. Ada sumur di tengah padang pasir. Nazala bi'ran fasyariba minha. Dia masuk ke dalam sumur, dia minum di dalam. Tidak perlu naik. Air sudah di hadapannya kan demikian. Summa kharaja. Kemudian keluar dari sumur. Dia sudah hilang hausnya, sudah minum, ya keluar dari apa? Sumur. Fa'idha huwa bin tiba-tiba ketika dia keluar dari sumur, ada anjing di situ. Tadinya tidak ada. Apa seekor anjing, yalhas. Yalhas yakni menjulurkan lidahnya. Ya, seperti itu anjing. Sambil menjilat-jilat, yakulus sara minal atosi. Ya, menjilat-jilat tanah karena haus. Fakola apa kata pemuda ini? Apa kata laki-laki ini? Dia berkata, laqad balagha hadza mislul ladhi balagabi. sungguh anjing ini telah mencapai tingkat kehausan seperti apa yang tadi saya rasakan, haus yang sangat. Famala ahuffahu. maka dia turun lagi ke sumur, dia penuhi khufnya, sepatunya, summa amsakahu bifi. Kemudian dia gigit dengan apa? Mulutnya. Karena tangannya harus dia gunakan untuk naik dari sumur tadi. Summa amsakahu bifi, Summa raqa. Kemudian dia naik. fasakal kalba. Dia beri minum air tersebut kepada anjing yang kehausan. Fasyakarallahu lah. Faghafarolahu. Maka Allah pun bersyukur kepadanya. Ya. Yani ajra. Yani memberikan alasan kepadanya. Faghafarolahu. Maka Allah ampuni pemuda ini. Ini sahabat mendengarkan cerita ini, kisah ini dengarkan baik-baik oleh para sahabat. Kemudian mereka bertanya, sahabat demikian baik di dalam mendengarkan kisah. Kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra. Ya Rasulullah, apakah perbuatan baik kita kepada hewan-hewan itu ada pahalanya juga ya Rasulullah? Kala kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin ajrun. Setiap perbuatan baik yang kita berikan kepada nah, orang atau makhluk yang bernyawa seperti hewan ini, ajrun ada pahala. Nah, taib. Jadi para sahabat bertanya Rasulullah dapat pahala. Apalagi sebutkan tadi adkhalahul jannah, dia masuk dalam jannah. Ghafarallahu lah. Allah ampuni dia. Nah. Wabillahi taufik. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. Salah satu contoh kisah yang disampaikan oleh Nabi alaihi Shallallahu wasallam dan ini disampaikan oleh Nabi di hadapan ashabah. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullah Ali majma'in. Dan tentu kisah ini juga memberikan faedah dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Pentingnya kisah di dalam dakwah. Min asali bid dakwah Termasuk di antara uslub bin asalibi dakwah adalah kisah. Nah, Nabi menggunakan ini. Nabi menyampaikan ilmu, berdakwah dengan menyebutkan kisah. Nah, seperti dalam hadis ini. Taib. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan kisah ini, ya, kita sedikit mengambil faedah ya, dari kisah ini. Karena kita yakin setiap ucapan Nabi fihi fawaid, ada faedah yang azimah, faedah yang demikian besar, faedah yang demikian banyak. Tapi di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, kisah yang disebutkan oleh Nabi tentang seorang yang apa namanya memberi minum anjing. Di antara faedahnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah pentingnya al-ikhlas lillahi jalla wa ala fil amal. Pentingnya keikhlasan di dalam beramal. Nah. Perhatikan hadis ini ma'asyiral muslimin. Sesungguhnya laki-laki yang disebutkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dalam kisah, dalam kisah ini, ya, difahami bahwasanya, ya, dia sedang berjalan di sohrok dia sedang berjalan di mana? Di Sohra, di padang pasir. Ya. Di situ dia beramal, di situ dia berbuat, tidak ada yang melihat. Ya. Nah, tapi mungkin kalau orang melihat, apalagi mengawasi, ya mungkin berbuat. Saya punya tugas untuk ngasih makan ayam di kandang misalnya, kerja. Apalagi ada tuannya ya kan lihat ya mesti kita akan semangat kasih makan waduh ya kita kasih makan kasih minum ya, ya kan dilihat oleh yang kasih kerja kita kan demikian ya. nah tapi ini betul-betul dia sendiri satu tapi menunjukkan keikhlasan dia dan sudah capek dia turun kemana sumur sudah capek turun ke sumur, kemudian setelah itu dia sudah cukup, minum, keluar ada anjing. Turun lagi. Tidak ada yang melihat di antara manusia. di sohra. Ini ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah. Menunjukkan bahwasanya keikhlasan itu di antara sebab mudha'afatul ajri. Dilipat gandakannya pahala. Nah. Di samping ikhlas itu juga apa namanya sebab dan syarat diterimanya amalan soleh. Juga keikhlasan itu sebab dilipat gandakannya pahala. Maka jangan heran kalau pahala para sahabat itu dilipat gandakan jauh lebih besar daripada selain sahabat. Kenapa? Karena keikhlasan mereka di antara sebabnya. Kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada amal soleh tadi, kecintaan mereka kepada Rasul, jasa mereka terhadap Islam. Sebab-sebab yang banyak yang menjadikan pahala para sahabat berlipat ganda. Sampai Nabi mengatakan, La tasubbu ahadan min ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Fawalladhi nafs Muhammad biyadih. Demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Kita punya emas sebesar gunung Uhud. Kita infakkan visabilillah. Ikhlas karena Allah. Tidak bisa mengalahkan sedekahnya sahabat walaupun satu mud gandum ya korma atau separuh mud hanya sepenuh apa namanya telapak tangan ini separuh mud. Nah, tidak bisa mengalahkan. Mahwa sebab? Apa sebabnya? Di antara ikhlas. Keikhlasan. Dan hadis ini ma'asyiral muslimin ya. Dalil bahwasanya keikhlasan itu menjadi salah satu sebab banyaknya pahala. Nah, wabillahi itu Dan nanti di akhirat ya, salah satu golongan orang yang mendapatkan naungan Allah dari tujuh golongan adalah orang yang ikhlas. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, di antara orang yang diberi naungan oleh Allah adalah ya Rajulun seorang yang tasaddaqa bi sadaqatin. Dia sodakoh dengan sedekah. Sodakotin. Bisa besar, bisa kecil. Harus banyak. Tasaddaqa bi sadaqatin. Fa'akhfaha. Dia sembunyikan. Nah ini ikhwan. Disembunyikan. Tidak ingin masyhur, tidak ingin dikenal, tidak ingin kemudian disebut sebagai apa, orang yang infak, sebagai orang yang alim, sebagai orang yang nah, dermawat faha dia sembunyikan ya. tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya tangan kirinya tidak tahu ya. padahal dekat tangan kiri dengan tangan apa kanan ya ini syiddatil eh, ikhlas syiddatil ikhfa ya. karena keikhlasannya dan upaya untuk dia menjaga keikhlasan ini masyarakat muslimin rahimah rahimakumullah di antara faedah dari hadis ini ya. Nah, e, nasihat untuk kita semuanya e, untuk kita berusaha memanfaatkan salah satu uslub min asali bidakwah yaitu uslubul kisah dan di antara faedah pula yang kita perlu ingatkan dari hadis ini adalah mari kita bersama-sama berusaha untuk mengikhlaskan niat kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan, setiap perbuatan ya Nah, Karena sungguh ya, tidak ada yang bermanfaat untuk kita semuanya minal amal kecuali amalan yang soleh. Amalan yang ikhlas lillah jalla wa ala dan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.